Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-293 ini, didukung oleh para pemain, Suherman sebagai Kipuyut Kalajika, Jika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Lanti sebagai Puya, Hai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya Kipuyut Kalacika tahu siapa sebenarnya Nawa Malini dan Mayura. Ternyata mereka adalah putri Dewi dan putri Raja Dewi yang sedang hidup dalam penyamaran. Selanjutnya Kibuyut Kalacika berjanji akan merahasiakan penyamaran itu. Percayalah Tuan Putri, hamba berjanji dengan segenap hati Hamba berjanji tidak akan membocorkan rahasia Tuan Putri selama tinggal di desa Pedanten. Terima kasih, Ki Buyut. Kalau kau tidak membocorkan rahasia kami, itu sudah lebih dari cukup. Hamba yang seharusnya berterima kasih kepada Tuan Putri berdua. Kehadiran Tuan Putri berdua di rumah kediaman hamba merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. tengah malam, mereka pun kembali ke rumah Kipuyut Kalajika. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap tentang sepak terjang Aku Lungayan dan kepala desa yang menguasai wilayah sekitar Bukit Pinduhur. Pagi harinya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi pergi ke pancuran belakang rumah. Mereka membersihkan tubuh bersama-sama, dan setelah selesai, mereka pun berdandan sebagaimana layaknya wanita desa. Selesai berdandan, Putri Raja Dewi bergegas melangkah ke ruangan belakang. Oh, ada apa Mayura? Kau tidak melihat Kalaba, ya? Tidak. Ada apa? Mengapa kau mencari Kalaba? Oh, dia sudah berjanji kepadaku akan membawa aku melihat-lihat pemandangan dari puncak Bukit Pinduhur. Hati-hati Mayura. Nampaknya pemuda itu menyukaimu. Ah, Mengapa kau mudah mencurigai seseorang, Puya? Aku kira Kalaba adalah seorang pemuda yang baik. Ya, dia hanya kurang mengerti sopan santun. Tapi pada dasarnya, dia adalah baik. Aku sudah semakin mengenali wataknya. Tapi sepertinya dia menaruh hati padamu, Mayura. Puya, aku kira penilaianmu itu keliru. Kami hanya ingin bersahabat kok. Ah, sudahlah, kau jangan mempunyai pikiran macam-macam tentang diri kami. Kalau begitu baiklah. Tapi aku sudah memberimu peringatan, Mayura. Kalau nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku ya. Oh ya, Bu ya. Jadi kau tidak melihatnya? Hmm, coba cari saja di belakang, di kandang kuda. Semalam dia juga mencarimu, Mayura. Dia nampak kesal sekali. Dia lalu berkuda entah kemana. Sampai sekarang aku belum melihatnya lagi. Hmm, kalau begitu, aku akan mencarinya ke kandang kuda. Kalau dia tidak ada di sana, aku akan mencarinya di tepi sungai Pedanten. Oh ya, Puya, kau jangan berkata apa-apa pada kakak Nawamalini ya. Hmm, Tuan Putri Raja Dewi. Jangan-jangan Tuan Putri juga menaruh hati pada pemuda itu. Tapi tidak mungkin. Tuan Putri Raja Dewi kan sudah mempunyai tunangan. Ah, tidak mungkin. Beliau pasti tidak bersungguh-sungguh. Beliau pasti tahu bagaimana caranya menjaga harga diri dan martabat sebagai putri kerajaan. Semula putri Raja Dewi mencari Kalaba di kandang kuda, tapi karena Kalaba tidak ada di sana, putri Raja Dewi bergegas melangkah ke arah sungai Pedanten. Dia berjalan menyeruak tanaman liar yang banyak tumbuh di belakang rumah kediaman Kibuyut Buyut Kalajika. Sebentar kemudian dia sudah tiba di tepi sungai Pedanten. Putri Raja Dewi berhenti sejenak. Dia melihat seorang pemuda duduk di bawah pohon, sementara matanya tajam memandang aliran sungai. Kalabah, hei, apa yang kau lakukan di sini? Jangan ganggu aku, Mayura. rupanya kau marah kepadaku ya. Ada apa, Kalapa? Mengapa kau marah? Apa salahku? Pergilah. Biarkan aku duduk sendirian di sini. Jangan begitu, Kalapa. Bukankah kau sudah berjanji kepadaku? Kau berjanji akan mengajakku ke puncak bukit Pinduhur. Nah, sekarang lihatlah Kalapa, aku sudah siap. Aku membatalkan janjiku. Hmm, rupanya Kau hanya seorang pemuda yang suka mengingkari janji. Semalam aku mencarimu, Mayura. Tapi karena aku tidak berhasil menemukanmu, akhirnya aku pergi. Aku berkuda hampir semalaman ke sana kemari. <sighs> Kasihan kau, Kalaba. Pantas, wajahmu sekarang nampak kuyu. Pakaianmu juga kusut. Kau kurang tidur ya? Kau nampak lelah sekali, Kalaba. <sighs> Mayura. Akhir-akhir ini aku seringkali gelisah. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mengapa begitu? Kalau kau terus-menerus kurang tidur, kau bisa sakit. Ya, entahlah Mayura. Aku sendiri tidak tahu. Aku tidak pernah mengalami perasaan seperti ini. Entahlah mengapa. Aku seringkali memikirkanmu, Mayura. <laughs> Memikirkan aku? Heh, mengapa kau memikirkan aku, Kalaba? Uh, ah, aku bersungguh-sungguh, Mayura. Aku selalu memikirkanmu. Uh, kau sendiri bagaimana, Mayura? Apakah kau pernah memikirkan aku? Iya, kadang-kadang. uh, kau jangan bergurau, Mayura. Aku juga bersungguh-sungguh, Kalaba. Ya, memang kadang-kadang aku memikirkanmu. Tapi biasanya hanya sekilas saja. Uh, uh, Mayura. Kau uh, kau cantik sekali, Mayura. Ah, sekarang kau mulai menggoda aku ya. Jangan ah. Lebih baik kita bicara yang lain saja. Oh ya, Kalaba. Katanya kau mau mengajakku ke puncak Bukit Pinduhur. Kapan? Sekarang aku sudah siap. Ayo kita berangkat. Tidak. Aku tidak mau mengantarkanmu ke sana. Hmm. Kalau begitu, kau sudah mengecewakan hatiku, Kalaba. Kau bahkan membuat hatiku gelisah. Hatiku senantiasa resah, Mayura. Sungguh, Mayura, kau cantik sekali. Tanganmu lembut, jari-jarimu indah dan lembut. Jangan, Pak. lepaskan ah. tanganku. Sejak kapan kau mempunyai jari-jari seindah ini, Mayura? Lepaskan kataku. Kau sudah berjanji tidak akan berbuat kurang ajar lagi, bukan? Lepaskan. Uh, uh, uh, maaf, Mayura. Uh, apakah kau sudah mempunyai seorang kekasih Mayura? Hmm. Mengapa kau tanyakan soal itu, Kalaba? Bagaimana kalau misalnya aku sudah punya? Dan bagaimana kalau misalnya aku belum punya? Sudah. Kau pasti sudah mempunyai seorang kekasih. Oh, apakah dia cukup tampan, Mayura? Oh, tampan sekali. Tampan seperti Batara Indra. Oh, Apakah dia gagah? Iya, gagah sekali. Laksana Dewa Brahma. Oh, sekarang di mana kekasihmu itu? Di sini. Di mana? Di sini. Tidak jauh dari tempat dudukku ini. Oh, siapa nama kekasihmu itu, Mayura? Namanya Kalaba. <laughs> Mayura! Mayura! Tunggu, Mayura! Kalaba, aku tidak senang pemuda yang suka mengingkari janji. Mayura! Baiklah Mayura, aku akan mengantarmu ke puncak Bukit Pinduhur. Sekarang juga. Mayura, tunggu. Tunggu Mayura. Putri Raja Dewi berlari-lari kecil naik ke tebing sungai. Sebentar kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon. Kalaba mendesah perlahan. Tiba-tiba dia tersenyum. Tersenyum penuh harapan. Harapan bahwa Putri Raja Dewi suatu saat akan membuka hati kepadanya. Mayura, gadis itu cantik sekali. Ah, Mayura, belum satu bulan aku mengenalnya tapi <laughs> sepertinya uh, sepertinya aku sudah tidak mungkin melupakannya. Oh, Mayura. Tidak tahukah kau, Mayura, bahwa aku mencintaimu? itu Kalaba tidur di rumah sendiri. Sudah sejak sore tadi dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi pikirannya selalu melayang-layang dan hinggap di wajah putri Raja Dewi. Dia nampak gelisah. Sebentar dia membalikan tubuhnya ke kanan, sebentar ke kiri. Oh, Mayora. Burung merak yang sombong itu memang cantik cerita. Tadi dia mengatakan bahwa dia mempunyai kekasih bernama Kalaba. Oh, benarkah demikian? Hmm, apakah dia bersungguh-sungguh padaku? Dia mengucapkannya sambil menggigit bibirnya. Ya, pasti dia bersungguh-sungguh. Oh, Mayora, kalau saja dia mau menjadi istriku, aku tidak akan lagi memikirkan wanita lain. Oh, hidupku cukup diisi kelembutan dan kemanisan wajah Mayora. Oh. Ah, di mana dia sekarang? Mungkinkah dia sudah masuk ke ruangan biliknya? Hmm. Ah, aku tidak bisa tidur. Hatiku selalu ah, berdebar-debar. Kalaba mengangkat punggungnya, kemudian duduk di tepi ranjang. Lalu dia melangkah keluar ruangan bilik. Sesaat lamanya dia berdiri di depan pintu ruangan bilik Putri Raja Dewi. Dia nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri meraih gagang pintu. Mayura. Uh, eh, aku tidak bisa tidur, Mayura. Mungkin kau terlalu banyak pikiran, Kalaba. Iya. Aku selalu memikirkan dirimu. Oh, Kalaba, jangan begitu. Tidak seharusnya kau masuk ke ruangan bilikku ini. Tidak baik. Kita kan hanya bersahabat. Aku tidak ingin hanya menjadi sahabatmu, Mayura. Aku ingin menjadi kekasihmu. Apa? Apa katamu? Oh, bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Kau mengatakan bahwa kau mempunyai seorang kekasih bernama Kalaba. Tadi kau mengatakannya di tepi sungai Bedanten. Aduh, Kalaba. Aku kan hanya bercanda saja. Aku tidak bersungguh-sungguh. Suatu saat, kita kan boleh bergurau. Ah, sudahlah. Tinggalkan ruangan bilikku ini. Kalau sampai kakak Nawamal ini tahu, atau Paman Pranayam tahu, mereka bisa menyangka yang tidak-tidak. Uh, aku tidak percaya bahwa kau hanya bergurau, Mayura. Kalau kau ingin bergurau, pasti bukan begitu caranya, Mayura. Aku tahu. Kalaba, aku menyesal sekali. Maafkan aku. Tapi sungguh, aku hanya bergurau saja. Kau sudah menyakiti hatiku, Mayura. Maafkan aku, Kalabah. Aku tidak sengaja. Lupakan saja kata-kataku itu. Tidak, Mayura. Aku tidak akan bisa melupakannya. Lalu bagaimana? Aku sudah menjelaskannya kepadamu. Kau harus percaya, Kalaba. Kadangkala, seorang sahabat perlu juga bergurau sedikit-sedikit. Ini sudah biasa, bukan? Tidak, Mayura. Tidak. Bagiku ini sama sekali tidak biasa. Aku percaya kau pasti bersungguh-sungguh. Kau tidak bergurau. Sama sekali tidak. Kau pasti menginginkan aku menjadi kekasihmu. Akui saja, Mayura. Aku tidak apa-apa. Aku justru merasa senang. Aku merasa bahagia jika kita menjadi sepasang kekasih, Mayura. Ah, betara aku. Mengapa menjadi begini? Dengar, Kalaba. Kita tidak mungkin menjadi sepasang kekasih. Oh, mengapa tidak mungkin, Mayura? Aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan dan kita sudah sama-sama dewasa. Iya, tapi tidak mungkin. Ketahuilah, Kelapa. aku sudah mempunyai kekasih. Ya, kau memang sudah mempunyai kekasih. Namanya Kalaba bukan? Bukan, bukan itu maksudku. Oh. Kalaba, aku benar-benar sudah mempunyai seorang kekasih. Iya, Mayora. Dan kekasihmu itu namanya Kalaba? Bukan, dia bukan bernama Kalaba. Kalaba tersentak. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam. Bibirnya gemetaran. Perlahan-lahan dia mendekati putri Raja Dewi yang duduk di tepi ranjang. Oh, jadi kekasihmu bukan bernama Kalaba? Uh, maafkan aku, Kalaba. Aku sama sekali tidak menduga bahwa kau akan menanggapi kata-kataku seperti ini. Oh, jadi kekasihmu bukan bernama Kalaba? Bukan. Ah, di mana kekasihmu itu sekarang? Uh, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku pun sudah sejak lama sangat merindukannya. Uh, siapa nama kekasihmu itu, Mayura? Maaf, Kalapa. Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Ini merupakan rahasia pribadiku. sudahlah, jangan lagi kau bertanya soal itu. Nah, sekarang pergilah Kalapa. Tidak enak kalau sampai ayahmu tahu kau ada di ruangan ini. Hmm, baiklah Mayura. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi aku tidak percaya kau punya kekasih selain Kalaba. Selamat malam. Rupanya pemuda itu salah tangkap. Celaka. Aku harus berhati-hati sekarang. Hmm, benar kata Buya. Rupanya Kalaba menaruh hati kepadaku. Aduh, bagaimana ya? Aku tidak ingin persoalan ini menjadi runyam. Ya, salahku sendiri. Mengapa aku bergurau dan mengatakan bahwa kekasihku bernama Kalapa? Ya, salahku sendiri. Mudah-mudahan saja Kalapa bisa mengerti. Pemuda itu memang sangat lugu. Rupanya dia tidak bisa membedakan orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bergurau. Hmm, macam-macam saja. Putri Raja Dewi kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Sementara itu Kalapa melangkah meninggalkan ruangan bilik. Dia berjalan ke arah serambi depan. Tiba-tiba pemuda itu terkejut. Dia melihat Kibuyut Kalacika duduk bersila bagaikan arja. Matanya tajam berkilat-kilat mengawasinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kalaba terhadap putri Raja Dewi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.